Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita, sekarang kita memasuki bab yang terakhir daripada kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Nah, ringkasan atau sebuah risalah yang sangat ringkas mengenai ilmu usul fikih. Yang mana ilmu ini merupakan ilmu yang sangat mulia dan juga ilmu yang bermanfaat. Walaupun dikenal dengan ilmu wasilah, ilmu perantara, namun sangat berfaedah dan penting sekali. Nah, dan layaknya, selayaknya bagi talabul ilm, penuntut ilmu untuk memahami dan mengerti daripada sedikit atau secara global mengenai usul fikih ini. Karena dengan dia mengenal dan mengetahui ilmu usul fikih barakallahu fikum, dia akan mengetahui hukum-hukum syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum dan akan bisa istinbat mengeluarkan sebuah hukum dari dalilnya. Nah, paham ya? Sebuah dalil yang masih global itu butuh rincian enggak biasanya? Butuh rincian dan rincian untuk mengeluarkan hukum dari yang masih global tersebut di antaranya perlu belajar ilmu usul fikih ini. Paham ya? Misalkan hadis Nah, barakallahu fikum atau dalam artian apa? Ayat yang masih global dalam artian globalnya apa? Cuma sekedar perintah. Tapi perintahnya itu menunjukkan wajib atau tidak, itu kan enggak dijelaskan. Hah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah itu Al-Qur'an As-Sunnah. Nah, lafaz berpegang teguhlah perintah enggak ini? Perintah. Nah, kita kalau sudah belajar ilmu usul bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wajibnya kita semuanya berpegang teguh dengan apa? Dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Langsung bisa menyimpulkan seperti itu. Mana dalilnya? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa tafarraqu. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah wa'tasimu perintah amr dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amr dulu 'alal wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut berarti wajib kita bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya kan? bisa menjabarkan, bisa merinci, bisa juga mengeluarkan hukum dari dalil yang global. Dengan nama Ilmu usul fikih tadi. Paham ya? Adapun kaidah fikihnya, nama al-qawaidul fikihnya, kaidah-kaidah masalah fikih, itu pembahasannya nah barakallahu fikum mengenai kaidah yang sifatnya global dan umum. Barulah nanti dari kaidah yang umum tersebut, nah barakallahu fikum muncul kaidah-kaidah yang kecil yang semuanya masuk pada kaidah yang umum tersebut. Yang disebutkan para ulama ada lima kan? Ada lima Al-umur maqasidiha la ya-, la darar wala dirar. Kemudian al-yaqin la yazul bisyak. Kemudian apa? Al-masyaqqah tadribut taysir. Kemudian atau lagi apa? Al-'adah muhakkamah. apa dia ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang terakhir. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi at taqlid mengenai taklid. Apa itu taklid? Ta'rifuhu definisi taklid adalah at-taqlidul lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Taklid itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di leher yang melingkar dengannya atau meliputinya seperti kilar seperti kalung. Itu namanya apa namanya? Taklid. Paham ya? Qallada yuqallidu taklidan. Qallada yuqallidu taklidan. Ya taklid secara bahasa adalah meletakkan sesuatu fil 'unuq pada leher, nah, muhitan bih yang melingkar atau melilit leher tersebut. Paham oh, ya? Naam. Kal qiladah seperti apa? Kilada kalung. Atau oh, kalungan? Naam itu. Itu secara bahasa. Namun perlu diperhatikan, kita bukan maknanya mencari untuk taklid bukan, tapi yang kita cari adalah dalil, bagaimana caranya. Dan seringnya kita dulu mungkin awal mula belajar, seringnya ikut saja kan celananya di, di celananya dipotong sampai di atas kaki kita potong belum tahu dalilnya, ikut saja. Nah, namun manakala yang kita ikuti itu punya dalil, barakallahu fikum yang kita ikuti itu punya dalil, kemudian punya hujannya, tidak tidak sembarangan ikuti itu, itu dikatakan tahapan dalam pencarian ilmu seperti itu. Paham ya? Nah, namun nanti beliau sebutkan apa? Memang ada beberapa keadaan yang diberikan taklid. Paham ya? Bukan taklid yang tercela tapi ya. Nah, taklid yang tercela itu benar atau benar, benar ataukah tidak, keliru ataupun enggak ikutin terus. Paham ya? tanpa melihat situasi kondisi tempatnya. Nanti kita lihat. Karena nah kalau fikum yang namanya ilmu itu bukan taklid. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih dalam nuniyah beliau, "Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wat taqlid yastawiyani." Jadi, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Madzaka, adapun selain itu, wat taqlidu yastawiyani dan taklid itu sama saja. Oh ya, selain mengikuti petunjuk dengan dengan dalil, dengan apa takut itu sama aja. Paham ya? Jadi yang ilmu itu adalah mengikuti petunjuk dengan dalilnya. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Paham itu ya? Ayo na'am. Kemudian juga barakallahu fikum disebutkan dalam uh, eh, Waraqat Imriti, nah, nanti bisa dicek sana ya kalau tidak salah itu ya, mengenai definisi dari taklid. Taklid adalah taklidu naqabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin nisaili Taklid itu menurut kami qabulu qaulil qaili, menerima ucapan yang orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin nisaili tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Ini hukumnya apa? Boleh. Ini hukumnya haram. Dia enggak nyebutin hujjah, cuman munculnya dari hawa nafsu atau mungkin yang cocok dengan hawa nafsu dia. Paham itu ya? Nah, akhirnya dia ikutin. Adapun kalau kita mengikuti orang yang itu adalah hujah seperti Rasulullah, paham ya? Naam ucapannya itu hujjah. Paham ya? Seperti itu bukan taklid, ittiba' namanya. Paham ya? Namanya ittiba', orangnya muttabi'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang taklid tadi, nah barakallahu fikum mengekor pada suatu perkara yang itu merupakan hawa nafsu, nah bukan dalil, itu nanti orangnya namanya muqallid. Paham ya? Muqallid, orang yang bertaklid. Paham itu maksudnya? Nah, mengekor tanpa melihat Nah, barakallahu fikum benar atau tidak. Tapi kalau kita mengikuti enam orang yang ucapannya adalah hujjah itu Rasulullah, kami ya? Atau mengikuti yang yang kita ikuti sendiri adalah hujjah itu Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu bukan taklid tapi apa? Ittiba'. Muttabi' atau mutamassik berpegang teguh. Kami ya salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini Wastilah istilah ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan mengikuti orang yang ucapannya itu bukan hujah. Ya, kan? Berarti mafhumnya kalau mengikuti orang yang ucapannya hujah, dikatakan taklid enggak? Enggak. Mengikuti Rasulullah, ucapannya hujah enggak? Ucapannya hujah barakallahu fikum, wahyu dari langit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, apa itu taklid secara istilah di sini? Ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan Artinya lah mengikuti orang yang ucapannya itu bukan hujah. Amlum. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau kita mengikuti misalkan seorang imam, seorang syekh yang dia itu menyebutkan hujahnya, menyebutkan dalilnya, nah barakallahu fikum itu pada asalnya tidak dikatakan taklid juga ya. Nah, barakallahu fikum karena yang kita ikutin itu barakallahu fikum dia punya hujah. Seperti misalkan ya syekh apa hukumnya syekh hukumnya halal dalilnya ini ini ini. Karena kita mengikuti ucapan syekh itu bukan semata-mata ucapannya tapi dalil yang dimakai itu berdalil tadi. Paham ya? Oleh karena itu, itu dorongan kepada kita untuk kita jangan sampai ta'assub fanatik, punya sifat asabiyah. Fanatik dalam artian apa? Dalam artian benar ataukah tidak benar, keliru pun tetap dibela, tetap diunggulkan misalkan untuk keliru. Paham ya? Yang tepat bagaimana yang tepat? Yang tepat pembelaan kita kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan kadar mereka berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kalau seandainya naudzubillah berpisah, mereka terpisah dari jalur Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak ngikutin lagi. Karena kita ngikutin mereka bukan semata-mata ngikutin orangnya gitu ya. Kita mengikuti mereka, membela mereka karena semata-mata berpegang teguhnya mereka terhadap Al-Qur'an As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nah ikatan kita bukan orangnya tapi apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mereka pegang. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Misalkan kita ngikuti fatwa ulama, itu bukan semata-mata fatwanya yang kita ikutin Paham iya. Di dalam fatwa tersebut berseberangan enggak dengan dalil? Sesuai enggak dengan dalil Al-Qur'an Sunnah? Kalau sesuai dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, kita mengikuti fatwa ulama tersebut bukan semata-mata fatwanya namun dalil yang dipakai untuk berfatwa. Apa maksudnya itu? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau kita mengikuti fatwa ulama semata-mata fatwanya itu enggak tepat. Paham ya? Nah, namun fatwanya cek dulu fatwanya sesuai dengan dalil enggak? Sesuai dalil Al-Qur'an Sunnah enggak? Kalau sesuai dengan dalil maka boleh kita ikutin. Itu pun bukan semata-mata fatwanya karena semata-mata mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Imam Malik, Imam Malik Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilmu Fadlih, beliau mengatakan innama ana basharun. hanya saja aku manusia biasa. Fangduru fi ra'yi kata beliau. Lihatlah pada pendapatku. Fakullama wafakul kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama pendapatku, pemikiranku, fatwaku mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah maka ambillah. Bayangkan, beliau enggak nyarankan ambillah fatwa kuing langsung enggak, selama mencocoki. Nah, wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruquh kata beliau. Namun selama fatwaku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah, menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah maka tinggalkanlah. Berarti beliau sendiri tidak mengajak untuk taklid. Beliau harus mengarahkan lihat dulu fatwaku ini. Mencocoki dalil atau enggak? Kalau iya ambillah silahkan tafadhol, kalau tidak tinggalkanlah. Mengajak untuk apa? Kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu perlu diperhatikan itu. Nah, jadi pengertian ini bagus sekali ya. Wasilahan ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan, mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Fa kharaja bi qawlina man laysa hujjatan ittiba'un. Na'am barakallahu fikum ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli ijma' wa ittiba'u sahabi. Perhatian ini keluar dengan ucapan kami itu orang yang ucapannya bukan hujjah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ucapannya hujjah enggak? Hujjah. Wa ittiba'u al-ijma' dan juga mengikuti na barakallahu fikum ijma' ya, para ulama yang berijma' itu karena ijma' juga hujahan itu. Paham ya? Na barakallahu fikum. Wa ittiba'u sahabi dan juga mengikuti sahabat manakala tidak berseberangan dengan apa? syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena para sahabat ucapannya juga hujah selama tidak berseberangan dengan apa? ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak berseberangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham itu ya insyaallah ya? Ijma' pun kemarin juga kita sudah kita bahas syarat-syaratnya. Naam. Idza qulna anna qawlahu hujjatun. Apabila kita mengucapkan apabila kita berpendapat bahwasanya ucapan sahabat itu hujjah. Apa itu maksudnya ya? Karena ada perselisihan, ada yang mengatakan ucapan sahabat bukan hujjah, ada yang mengatakan ucapan sahabat hujjah. Namun yang Rasulullah apa kemarin? Bisa jadi hujjah manakala apa? Tidak berseberangan dengan syariat atau na barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Nah, Kata beliau sini, falisamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan, maka tidak dinamakan taklid mengikuti salah satu di antara perkara-perkara tersebut. Eh, maka tidak dinamakan dengan taklid mengikuti salah satu daripada perkara-perkara tersebut. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan taklid. Mengikuti ijma' juga bukan taklid. Mengikuti sahabat yang tidak berseberangan dengan Dalilnya juga apa? Bukan taklid. Paham tidak? Ya? Nah, barakallahu fikum. Li'annahu ittiba'un lil hujjah karena itu mengikuti hujjah. Lakin qad yusama taqlidan ala wajhil majaz wa tawassu'. Tapi secara tidak langsung perhatikan. Namun secara tidak langsung tetap dinamakan taklid. Ngam, namun apa berdasarkan apa sisi majas dan tawassul berluas-luasan ataupun majas. Secara majas ini taklid ini. Nah, seperti itu. Padahal sudah kita jelaskan yang enggak ada majas ya. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah maupun dalam bahasa Arab. Yang ada adalah uslubun min bin Arab. Paham ya? Tata cara atau gaya bahasa orang Arab. Paham salah ya? Semuanya adalah hakikat. Nah, hakikat itu ada tiga. Hakikat urfiyah, hakikat lughawiyah sama hakikat apa? syar'iyah. Paham ya? Hakikat lughawiyah seperti misalkan as-shalah. Salat itu secara bahasa apa? Doa. Hakikatnya itu, hakikat secara bahasa. Kemudian secara syariat apa? Naam harakatun makhsusatun fi waqtin makhsus, fi syakhsin makhsus, bi qira'atin makhsusah, ya kan? Seperti itu contohnya. Gerakannya khusus pada orang yang khusus di waktu yang khusus dengan batanya yang khusus allati wa takbir wa akhiruha taslim. Ya kan? Yang awalnya takbir takbir ihram diakhiri dengan salam. Itu secara syariatan itu. Naam. Naam secara bahasa apa? Doa, salat doa. Eh? innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu bukan bukan salat maksudnya, bukan salat takbir itu bukan. Maksudnya berdoa menyanjung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perlu diperhatikan itu. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga namanya doa, mengandung makna sana, pujian, sanjungan. Nah. Apa maksudnya ya? Nah, jadi kalau kita sholawat untuk Rasulullah, itu maknanya kita meminta kepada Allah Ta'ala sanjungan dan pujian agar diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tapi kalau sholawat Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah atau untuk hamba-hambanya itu maknanya apa? Maknanya pujian dan sanjungan Allah taala di hadapan penduduk langit. Ngerti ya? Nah, Mawadhi'ut taklid, tempat-tempat taklid. Yakunu taqlidu fi mawdhi'ain. Taklid itu diperbolehkan pada dua tempat. Perhatikan. Al-awwal yang pertama, ayyakunal muqallid 'amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Nah, fa faradahu at-taqlid. Perhatikan ini. Yang pertama hendaknya yang bertaklid itu orang ami, orang awam. Nah, yang tidak mampu mengetahui hukum dengan sendirinya. Maka akhirnya diperbolehkan bagi dia taklid. Apa dia? Ya? Diwajibkan bagi dia taklid, bahkan wajib ini namanya. Tapi ingat, kalau kita kan bukan orang awam istilahnya. Jadi kita harus menuntut, mencari, upayakan mencari dalilnya. Nah, ini orang yang baru ngaji biasanya kita mungkin awal dulu nggak tahu juga kan suruh eh, suruh apa pelihara jenggot pelihara, ya kan? Suruh motong celana di atas kaki batang potong. Itu ada ikut-ikutannya kan dulu awal-awal itu. -awal Nah, karena belum tahu. Nah, setelah tahu dan ada motivasi untuk mencari ilmu, mencari dalilnya gitu loh. Nah, seperti itu. Liqauli ta'ala dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, itu ahli ilm, jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Sekarang kalau misalkan kita ngajar di lingkungan orang awam, itu biasanya mereka tanya. Jawabannya apa? Tanya hukumnya apa ini Ustaz misalkan hukumnya ini. Yang ikutin aja dia. Enggak pandang dalilnya, yang penting yang penting sudah ada jawaban, yang penting mereka ikuti. Paham ya? Nah, itu maksudnya barakallahu fikum. Tapi kalau nah barakallahu fikum seperti talabul ilm memang harus mencari dalilnya. Diupayakan mencari dalilnya. Naam. Kemudian setelah mencari apa dihafal. Kenapa? Karena man man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis kuat hujjahnya walaupun kita tidak bisa menghafal semua hadis, cuman ada hadis-hadis yang memang perlu dihafal dihafal. Paham ya? Karena semakin banyaknya hadis yang dihafal, itu nanti dia semakin mudah untuk berdalilkan. Berdalilkan kemudian sekaligus menjabarkan sebuah pembahasan. Tapi hafalan enggak punya, Al-Qur'an juga enggak punya, hafalan hadis juga enggak punya, coba bayangkan. Walaupun bahasa Arabnya kuat, kurang. Paham ya? Tapi bahasa Arabnya kuat, bahasa Arabnya kuat itu barakallahu fikum. Naam itu manakala dia sering hafal hadis, ya kan sering hafal Al-Qur'an, kemudian melihat merenungi apa sih susunannya apa, itu semakin kuat nanti. Sehingga suatu ketika misalkan dia menjabarkan itu dengan dua dengan dua dengan dua bahasa bisa. Misalkan Arab Indonesia, Arab Indonesia. Paham ya? Itu juga untuk bisa mengisi waktu juga. Paham itu maksudnya ya? Jadi, nah barakallahu fikum jangan sekedar mengandalkan dalil itu indonesia Indonesianya jangan. Indonesia mah artinya saja Indonesia itu. Maksudnya ya? Jadi kalau berdalilkan upayakan dengan Arabnya. Kalau lah seandainya misalkan lupa, tidak masalah kita terjemahkan sesuai dengan maknanya, nanti ujung-ujungnya yang ingat disebutkan. Paham ya? Misalkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dajjal misalkan, kemudian di akhirnya kira-kira ingat disebutkan Arabnya misalkan. Paham ya? Seperti itu. Atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lupa, paham ya? Itu upayakan di akhirnya dikasih apa? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita boleh meriwayatkan hadis dengan makna yang dilarang kita meriwayatkan Al-Qur'an dengan makna enggak boleh. Harus sesuai dengan lafadznya persis enggak boleh diubah. Enggak boleh sebagaimana firman Allah Ta'ala itu. Paham ya? Nah, menyebutkan ayat harus persis. Amin ya? Qul huwallahu ahad harus ya qul huwallahu ahad. Tapi kalau hadis bagaimana? Boleh diriwayatkan disampaikan dengan makna walaupun tidak sama persis lafaznya yang penting tidak mengubah maknanya. Paham ya? Sehingga kalau ragu biasanya apa muhaddisun mengatakan au kau au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan enggak masalah. Itu pendapat yang sahih ya. Dalam masalah periwayatan hadis atau menyampaikan hadis itu yang sahih boleh secara makna. Namun yang abdul memang secara lafaz. Yang paling bagus terlafat persis gitu. Paham ya? Tapi kalau tidak mampu bagaimana itu? Kadang kita dengan cara secara makna tapi maknanya enggak mengubah, apa? Maksudnya maknanya itu tidak berubah aslinya gitu loh istilahnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Misalkan ada lafaz jalasan Nabi SAW kita ingatnya kok ada. Artinya sama enggak? Enggak ada kan? Boleh. Tapi kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh. Paham ya? Jalasan ya harus jalasan kalau misalnya ada lafaz seperti itu misalkan. Paham ya? Nah, nah misalkan inna hahuna inna apa itu? Inna nahnu huna qa'idun itu ya? Ada nahnunya enggak? Eh, ada nahnunya? Eh, ada. Inna nahnu huna qa'idun itu ya. Nah, itu kalau ubah inna huna nahnu jalisun, enggak boleh. Walaupun maknanya sama. Apa maksudnya ya? Jadi harus sama barakallahu fikum dalam artinya kalau dalam Al-Qur'an harus sama persis. Tapi kalau dalam hadis boleh diriwayatkan dengan makna kemudian kalau ragu dikasih tambahan apa au kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham soal ini ya? Ya na'am barakallahu fiikum. Nah, enggak masalah. Semana? Karena itu kan melalui lisan Rasulullah disampaikannya. Ya enggak? Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi sampaikannya sehingga nanti nah ujung-ujungnya au oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Berarti ya? Karena kan yang menyampaikan juga Rasulullah di situ kan cuman ada lafaz apa? Qala Allah azza wajalla itu aja disebut situ. Paham ya? Jadi sebenarnya qudsi karena nah pada sucinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci. Paham itu ya? Nah, Kemudian berikutnya barakallahu fikum Naam. Wa yukallid afdal wa yukallidu afdal man yajiduhu ilman wa wara'an. Hendaknya seorang awam tadi itu, orang awam kami tadi, orang yang awam tadi, hendaknya dia bertaklid kepada orang yang lebih yang orang yang afdal yang dia jumpai. Baik ilmunya pun wara'nya. Enggak sembarang orang itu maksudnya ya. Taklid boleh, tapi yang nyari yang orang yang ilmunya banyak atau dalam artian mencari apa? Orang yang afdal ilmunya dan wara'nya. Naam, fa in tasawa 'indahu isnani khairan. Naam, eh, khayyir bainahuma. Atau khayyara bainahuma. Paham ya? Kalau seandainya kedua-duanya menurut dia itu sama, paham ya? Fa in tasawa 'indahu isnan, dua-duanya kok sama gitu, ada dua orang kok sama, sama-sama waraknya, sama-sama berilmunya, maka hendaknya dia memilih di antara keduanya. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Paham? Asal yang kedua an alil mustahid. Nah, ya, sekarang ini yang ataklet adalah bukan orang awam tapi orang ahlu istihad. An yaqa'a alil mustahid, yaitu orang yang mustahid orang yang beristihad itu nam terjatuh pada apa? Atau terjadi padanya hadisah sebuah kejadian mendadak sekali itu loh. Pertanyaannya mendadak. Taktabil fauriyah, ya kan? Yang mana kejadian tersebut nah barakallahu fikum atau pertanyaan yang mendadak tersebut mengharuskan pula jawaban yang segera. Fauriyah itu segera Naam. Wala yatamakkan minan nadhar fiha dan tidak mungkin lagi bagi dia untuk melihat permasalahan tersebut. yajuzu lahu taqlid hina dan maka boleh bagi dia taklid pada waktu itu pula. Paham ya? Dia syekh, imam. Cuman dia pembahasan tersebut misalkan belum sempat atau belum terpetik atau pembahasan masalah itu dia bahas sendiri belum sempat. Cuman dia ada syekh yang lain punya jawaban itu. Akhirnya dia terpaksa menukilkan ini sebagaimana yang fatwa Syekh Ibnu Utsaimin misalnya. Paham ya? sebagaimana yang difatwakan Syekh Ibnu Baz, sebagaimana fatwa Syekh Shalal Fauzan misalkan. Setelah itu mungkin dia baru ngecek karena enggak, waktu itu mendadak sekali dan tidak mungkin untuk ngecek itu loh. Nah, seperti itu. Naam mustarata ba'dhum li jawazi taqlid. Sebagian mereka mensyaratkan untuk diperbolehkan diperbolehkannya taqlid Allah takunal mas'alatu min usuluddin ini. Hendaknya permasalahan tersebut yang diperbolehkan taklid itu bukan termasuk naam inti-inti dalam masalah agama bukan termasuk dasar pokok agama itu sebenarnya. Allati yajibu i'tiqaduha, i'tiqaduha yang mana atau yang apa yang mana dasar-dasar pokok agama tersebut yang wajib meyakininya. Kita enggak boleh apa? taklid. Paham ya? Masalah nah barakallahu fikum masalah apa halal dan haram dan semisalnya. akidah aqaidah yajibul jazm fiha. Karena yang namanya akidah, keyakinan-keyakinan wajib jazm. Apa jazm itu pasti. Wajib memastikan di dalamnya. Enggak boleh ragu istilahnya, keyakinan. Wa ini innama yufidu dzan faqat ya enggak? Taklid yang namanya ngikutin itu, yang namanya taklid itu mengikutin orang, itu kan memberikan faedah sangkaan atau dugaan saja. Semoga benarlah. Dia enggak yakin kecuali kalau dia bahas sendiri kemudian dia tahu hukumnya. Yakin dia. Apa maksudnya ya? Nah, misalkan kita ngikutin orang contohnya. Contohnya ini hukumnya haram celana atau pakaian atau sarung di bawah mata kaki termasuk bagian dari neraka. Dipotonglah, akhirnya kita potong. Sebelum kita tahu ilmunya, sebelum tahu kita tahu hadisnya mungkin kita kan masih juga dugaan sangkaan ya, semoga seperti itulah. Masih belum yakin itu loh. Setelah kita jumpai hadisnya, jumpai hadisnya kemudian bacaanmu benar juga akhirnya datanglah keyakinan. Setelah itu. Oleh karena itu apa dituntut untuk mencari dalil. Nah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, warajih anna dzalika laysa bisyartin, tapi ada yang mengatakan yang rajih pendapat yang kuat itu bukan syarat. Jadi harus mensyaratkan itu termasuk kalau perkara-perkara pokok dasar agama, perkara inti dalam agama enggak boleh taklid itu kata beliau itu bukan syarat yang rajih. Li umumi qouli ta'ala karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian para ahli ilmu jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Wal ayatu fi siyaqi isbat risalah, ya enggak? Ayat di sini nah barakallahu fikum dalam bentuk atau dalam konteks penetapan risalah wa huwa min usuluddin. Padahal risalah paham ya? risalah kenabian atau kerasulan. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk bagian daripada daripada agama bukan? Ewan na'am. Ehm? Wa huwa min usuluddin. Na'am. Perkara agama, syariat. Wali'anal 'ami la yatamakkan min ma'rifatil haqqi bi adillatihi. Karena orang awam itu perkara yang tidak mungkin dia itu mengetahui kebenaran dengan dalil langsung beserta dalil-dalilnya. Biasanya nggak tanya dalilnya, Ustaz ini hukumnya apa Ustaz? Memelihara jenggot, hukumnya wajib. Enggak tanya dalilnya apa Ustaz? Jarang sekali orang awam itu tanya itu. Paham ya? Jadi orang awam betul awam loh ya. Cuma bilang wajib langsung lihara ya. dia. Nah, nanti lama-lama setelah dia belajar, belajar, belajar, belajar, akhirnya dia akan ketemu sendiri atau kan nanya, "Oh, ini ternyata dalilnya ini." Ya seperti kita dulu awal-awal dulu belajar. Ya kan? Suruh potong-potong, ya kan? Pakai jubah, pakai jubah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, tapi lama-lama kan tahu sendiri dalilnya dengan berjalannya waktu tadi itu, bukan berpangku tangan maksudnya. Nah, kita lihat sini Fa idza ta'azzara 'alaihi ma'rifatul haqqi Fa idza ta'azzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi lam yabqa illa taqlid. Maka apabila tidak memungkinkan ada uzur baginya untuk mengetahui kebenaran dengan sendirinya tidak mungkin, lam yabqa tidak tersisa lagi kecuali taklid mengikuti. Liqauli ta'ala fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa semampu kalian. Orang awam suruh ngapal dalilnya udah bingung. Paham ya? Kalau misalnya suruh ngomong ma'asfala ma'asfala itu maksudnya. Jadi orang awam belum belum belajar ya, orang awam belum belajar, baru-baru kenal salaf itu dia semangat sekali itu. Ini celananya cingkrang kenapa ya? Karena itu termasuk bagian dari api neraka. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Ma'asfala minal ka'bain. Coba dihafal. Dia bacanya bukan ma'asfala, ma'asfala itu. Nah, ya itu dalam artian susah lah bagi mereka yang pemula untuk langsung menghafal dalilnya itu. Yang jelas kita tunjukkan ada dalilnya. Paham ya? Dalilnya Arabnya kalau misalkan ada terjemahannya nih terjemahannya dalilnya ini. Tunjukkan saja. Paham ya? Walaupun dia enggak belum menghafal atau tidak mungkin dalam artinya tidak mampu menghafal. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Adapun talabul ilm, penuntut ilmu yang dia memang memang pekerjaannya mencari ilmu dalam artian untuk mengetahui kebenaran dan mengetahui dalil, maka wajib bagi mereka semampunya juga menghafal. Paham ya, itu nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum anwa'ut taklid. Jenis-jenis taklid. at taklidu naw'an, taklid itu ada dua jenis. Amun wa khasun taklid yang sifatnya umum dan taklid yang sifatnya apa? khusus. Maksudnya ya. La wa barakallahu fikum. 'amu adapun taklid yang sifatnya umum barakallahu fikum an yaltazima madhhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa 'azaimihi fi jami' umuri dinih ini. Taklid yang sifatnya umum adalah seseorang itu berpegang teguh dengan madhab tertentu Am ya? Menganut madhab terumah Maliki, Syafi'i, Hambali misalkan. Nah, dia mengambil keringanan-keringanan madhab tersebut, mengambil perkara-perkara yang berat dalam madhab tersebut pada seluruh perkara-perkara agamanya. Nah, ini takut yang umum ini. Misalkan dia pokoknya aku mengikuti madhab Imam Ahmad semua perkara. Kalau ada madhab yang dibawa oleh pendapat dibawa oleh Imam Syafi'i walaupun benar, enggak mau, tetap mengikuti madhab Imam Ahmad. Nah, itu. Namanya taklid yang berbahaya seperti itu ya. hewan ambar barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan karena apa? Karena intinya barakallahu fikum kita ahlus sunnah itu tidak bermasab dengan mazhab muayyan. Kita enggak mengatakan kami Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi tidak. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti as-sunnah dan berjamaah. Nah, maksudnya adalah apa? Berpegang teguh di atas al-haq dan mengikutinya. Paham ya? Baik pada pendapat Imam Ahmad ada kebenaran, ambil. Pada Imam Syafi'i kepada kebenaran, ambil ya, pada misalkan pendapat Abu Hanifah ada kebenaran, ambil. Ya, pada pendapat Imam Malik ada kebenaran, ambil. Lalu itu ya? Nah, bukan ta'assub madhabi. Pokoknya kalau enggak ada di kalau bukan madhab Imam Ahmad, kami enggak mau. Harus ngikutin Ahmad bin Hambal misalnya, Hambali misalkan. Nah, itu taklid yang dilarang, paham ya? Karena apa? Karena sandaran kita ini intinya apa sih? Dalil kan? Dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu Ahlus itu enggak bermadhab dengan madhab yang tertentu. Bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Bukan pula Hanafi tapi ahlus sunnah wal jamaah. Sunniyun salafiyun. Sunniyun karena memang nisbah kepada as-sunnah. Paham ya? Salafiyun karena memang meniti jejaknya generasi para salaf, nisbah kepada para salaf. Oleh karena itu, kalau yang datang dari Imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kebenaran ambil tanpa kita apa? Ta'assub dengan madhabi. Paham ya? Karena seringnya kalau sudah ta'assub madhabi itu, nah kalau datang kebenaran bukan dari madhabnya dia enggak diterima. Seringnya gitu. Wah ini benar ini, walaupun benar biarkan itu kan madhab Imam Ahmad. Amin madhab Imam Syafi'i kok. Nah itu. Kalau al-sunnah enggak mau Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi kalau itu kebenaran ya diambil sesuai dengan dalil. Paham ya? Lawang imam mereka sendiri, imam-imam mereka sendiri itu enggak mengajak untuk taklid bayangkan. Tapi yang biasanya taklid itu pengikut-pengikutnya. Ada yang mereka sampai apa sampai ekstrim itu, sampai ekstrim na barakallahu fikum sampai mengatakan, "Na'am, aku adalah Hambali walaupun mati atau hidup." Nah, setelah aku mati nanti kamu aku, setelah aku mati nanti kalian aku perintahkan untuk apa? Menjadi pengikutnya Imam Ahmad. Ada yang sama seperti itu. Ada juga nah barakallahu fikum yang fanatik benci dengan Imam Syafi'i. Nah, nah tidak ada di dunia ini manusia yang lebih apa? Yang lebih nah, jahat melainkan Muhammad bin Idris. Yang lebih jahat daripada iblis melainkan Muhammad bin Idris katanya. Syafi'i itu maksudnya. Karena fanatik mazhab tadi. Paham ya? Saling-saling menjatuhkan mazhab yang ini, mazhab yang ini. Paham ya? Ada juga yang fanatik dia taksub dengan Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, aku ada syaf, ana Syafi'iyun, aku ada Syafi'i. Walaupun hidup ataupun mati. Eh, wa idza mittu jika aku mati, nah fatasyaffa'u. Menjadilah kalian Syafi'i juga. Maka mengikuti apa? Mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Itu keliru ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak menganut madhab muayyan, madhab yang tertentu yang akhirnya menimbulkan ta'asub fanatik madhabi. Oleh karena itu al-imam al-mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Nah, barakallahu fikum awal mula dakwah di awal-awal waktu itu, nah di Ka'bah, sekeliling Ka'bah Mekah Mekah Mukarramah, Ka'bah itu banyak kubah-kubah. Kubah-kubah yang mereka nah masing-masing salat berdasarkan mazhabnya masing-masing. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kan sudah salat selesai sini belum. Yang ini berpendapat ini berpendapat diakhirkan, akhirkan. Ini dahulukan akhirnya kiblatnya kaum muslimin di situ apa akhirnya membuat cerai-berai, tidak bersatu, akhirnya dihancurkan semuanya, dijadikan satukan kiblatnya adalah Ka'bah. Walaupun kubahnya mengharap anak kiblat benar, cuman kan bikin perpecahan seperti itu. Yang Syafi'i Syafi'i, Maliki Maliki, Hambali Hambali, Hanafi Hanafi akhirnya dihancurkan semuanya, jadikan satu semuanya sholat di situ. Ya, Ka'bah. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Memang Al-Imam Al-Mujaddid memang peran beliau dalam berdakwah juga besar sekali. Oleh karena itu sampai saat ini Mufti Am diambil dari keluarga beliau, Al-Syekh. Al-Syekh ini keluarganya sheikh Muhammad Abdul Wahab maksudnya. Kemudian dari kerajaan Al-Saud. Karena waktu itu awal mula berdakwahnya sheikh Muhammad Abdul Wahab itu beliau berdakwah tapi di dapat dukungan dari pemerintahan. Pemerintahan memberikan dukungan dari siapa? Istilahnya kekuatan lah istilahnya. Al-Su'ud, paham ya? Muhammad bin Su'ud. Nah, barakallahu fikum. Sampai saat ini raja-raja itu apa? Keturunannya Al-Su'ud, Al-Su'ud, Al-Su'ud. Paham ya? Untuk mufti amnya Al-Syekh, Al-Syekh, Al-Syekh ya enggak? Itu semuanya keluarga Syekh Muhammad Abdul Wahab. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Naam, jadi ini barakallahu fikum makna atau definisi dari taklid yang umum seperti ini. Nah, barakallahu fikum. enam ini semuanya nanti akan dirinci dan juga akan disebutkan apa hukumnya taklid yang sifatnya seperti ini. Cuman sebelum disimpulkan dalam artian nah barakallahu fikum, enam sebelum kita sebutkan pendapat yang sahih mengenai hal ini, nah barakallahu fikum, maka kita berikan gambaran global bahwasanya taklid yang sifatnya seperti ini dilarang sampai tak ta'assub madhabi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya Insya Allah kita selesaikan pada hari yang berikutnya insyaallah taala. Nah, tinggal sedikit lagi kita selesaikan pada hari besok insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka